Syariat tidak mengatur apakah dengan dipancung, digantung, ditembak, maka eh, tidak seperti rejam. Rejam itu dibunuh eh, dengan cara tertentu maka rejam tidak boleh dengan pistol, tidak boleh dengan golok, tidak boleh dengan pedang, tapi harus dengan batu itu pun batu kecil. Apa yang telah ditentukan oleh syariat maka tidak boleh diganti dengan apapun. Adapun yang tidak ditentukan oleh syariat maka bebas. Ya. Yeah. Apakah tidak disebutkan di sini Hafsah dengan cara apa? Eh, Umar dengan cara apa? Eh, satu lagi siapa kemarin uh, Jundab al Khair dengan cara apa yang penting dibunuh. Ya. Yeah. Adapun kisos dengan yang serupa. Jika dia membunuh dengan golok, maka dia dibunuh dengan golok. Dia di, jika dia membunuh dengan dipukul dengan batu, maka dia dipukul dengan batu. Ini mengambil dalil uh, seorang jariah muslimah dibunuh oleh seorang Yahudi dengan dipukul dua batu. Kepalanya dipukul dengan dua batu kiri kanan, dipepetkan begitu. Maka setelah tertangkap si Yahudi itu dibunuh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara yang sama dengan dua batu. Mengambil dalil dari sini, maka hukuman bagi pembunuh sesuai dengan apa dia membunuh. Kenapa tukang sihir ini harus dibunuh? Beliau memberikan uh, hujah alasan li'annahum yumriduna wa yaqtulun. Mereka menyakiti kaum muslimin, mereka membunuh sesama muslim, manusia wa yufarrikuna bainal mar'i wa Mereka memisahkan antara seseorang dengan istrinya, istri dengan suaminya Waqat yu'tifuna wa yu'lifuna bainal a'da. Kadang-kadang yang harus dimusuhi malah uh, berkasih sayang. Ya. Yeah. Yang mestinya tidak berkasih sayang dengan orang-orang kafir malah jadi berkasih sayang dan seterusnya. Fa inna ba'dahum qad yasharu ahadan liyu'tifahu ilaihi Kadang-kadang seseorang menyihir uh, orang lain dengan tujuan orang lain tersebut uh, cinta kepada dia, simpati kepada dia, tunduk kepada dia. Wayanalu ma'aribahu minhu dan dia mendapatkan apa yang dia inginkan dari orang tersebut. Hartanya misalnya, handphonenya misalnya, mobilnya misalnya dengan cara sihir apapun namanya mungkin hipnotis namanya, mungkin ini itu uh, macam-macam. Intinya sihir. Ma khufiya sababuhu. Sesuatu yang tidak jelas sebabnya. Itu sihir. Tidak jelas kenapa dia mau menyerahkan uangnya. Kenapa? Tidak jelas alasannya kenapa dia mau menyerahkan mobilnya dan seterusnya. Ini sihir. ولأنهم كانوا يسعون في الأرض فسادا <clears throat> dan mereka berjalan di muka bumi ini dengan menyebar luaskan kerusakan. Dengan adanya sihir itu rusak. Ketika sihir itu tersebar luas, maka yang ada adalah kerusakan. Sekilas jadi saling mencintai, sekilas yang tidak laris jadi laris dan seterusnya. Tetapi pada hakikatnya itu rusak. Rusak. Fasad. Fakana wajiban ala waliyil amr. Qatluhum. Maka wajib bagi pemimpin waliul amr membunuh mereka. Membunuh para tukang sihir. Apapun namanya. Dukun, arraf, kahin, paranormal, atau mungkin sebagian daerah menyebut sebagai kiai, apapun namanya. Ketika dia berpraktek sihir, maka hukuman bagi dia adalah dibunuh. Biduni istitabatin. Tanpa diberi kesempatan untuk bertaubat. Apa maksudnya? istitabah yang dimaksud tanpa diberi kesempatan untuk bertaubat yang dimaksud kalau bertaubat tidak jadi dibunuh tidak seperti itu tobat tidak tobat berhenti tidak berhenti tetap dibunuh sama dengan orang minum khamar orang minum khamar ketahuan dia taubat tetap dicambuk 40 kali Orang berzina ketahuan, dia bertobat, tidak mau zina lagi, tetap dicambuk atau dirajam. Orang mencuri ketahuan, lalu dia bertobat, tetap dipotong tangannya. Ah, begitu juga dukun. Begitu juga tukang sihir. Ketika dia bertobat, tetap dibunuh. Ini berbeda dengan ini berbeda dengan subhat, kekafiran, murtad, orang yang murtad keluar dari Islam maka diberi kesempatan untuk bertaubat. Kalau mau bertaubat ya tidak dibunuh. Kalau dia tidak mau bertaubat ya dibunuh. Berbeda. Maka keliru kalau ada orang mengatakan bahwa hukuman mati bagi orang yang murtad itu hudud, keliru. Itu bukan hudud. Hudud itu potong tangan, cambuk, rejam, Eh, bunuh, bagi uh, kisas, bagi uh, tukang sihir, ini hudud. Adapun murtad bukan hudud. Karena hudud itu uh, menghapus dosa. Adapun orang murtad tidak terhapus dosanya, dia mati dalam keadaan kafir, dibunuh dan tidak disolati dan tidak boleh dikubur di pekuburan kaum muslimin dan seterusnya. Ya. Nah, jadi tukang sihir ini dibunuh tanpa di, diberi kesempatan untuk bertaubat. Artinya taubat atau tidak taubat tetap dibunuh. Madama annahu lidaf'i dhararihim wa fadha'ati amrihim selama itu dalam rangka untuk menolak kemudaratannya, untuk mencegah kejahatannya, maka hal ini e, perlu bahkan wajib bagi e, waliul amr. Ini bukan bagi e, si A, si B, si C, tetapi bagi waliul amr penguasa. Fa innal hadda la yustatabu sahibuhu. Karena had jamaknya hudud itu pelakunya tidak dimintai taubat. Tidak disuruh taubat, tidak diberi kesempatan untuk bertaubat. Artinya sekali lagi, taubat atau tidak taubat, tetap dia dibunuh, tetap dia dipotong tangannya, tetap dia dicambuk, dan seterusnya. Mata kubidu alaihi wajaba ayyunfada fihi Kapanpun dia tertangkap, kapanpun dia kedapatan berzina misalnya, minum khamar, berjudi dan seterusnya, maka dilaksanakan hudud. Ya. Qala Ahmad an thalathatin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau membahas ucapan Imam Ahmad tentang tiga sahabat tiga sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dinukil dari mereka bahwa mereka membunuh uh, para tukang sihir. Siapa kemarin? Wahum Umar. Kemudian Hafsah. Satu lagi Jundab Al-Khair. Umar, Hafsah, anak beliau, putri beliau. Wa Jundab Al-Khair. Tiga orang sahabat ini diriwayatkan mereka membunuh atau memerintahkan membunuh para tukang sihir. Aisoha qatlus sahiri an salasatin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahih bahwa ketiga orang sahabat ini diriwayatkan membunuh uh, tukang sihir. والقول بقتلهم موافق للقواعد الشرعية membunuh tukang sihir ini sesuai dengan kaidah syar'i. Dengan kaidah-kaidah syar'iyah di mana uh, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kemudaratan, menjauhkan diri dari kemudaratan itu harus diutamakan dari mencari manfaat. Ya. Karena ini kemudorotan harus ditolak, harus disingkirkan walaupun dengan cara membunuh. Ya. Jika di negeri kita ini dilaksanakan seperti apa yang belum lama ini beberapa hari dilaksanakan di Saudi ada kedapatan seorang tukang sihir yang dibunuh maka tentu ini pelajaran bagi tukang sihir yang lain bagi para dukun untuk bertaubat Sebagaimana ketika ada si pembunuh di kisos digantung misalnya, ditembak misalnya di depan umum, maka ini pelajaran yang sangat besar uh, bagi para calon pembunuh untuk menghentikan niatnya. Ya. Yeah. Maka Allah katakan di dalam kisos itu ada kehidupan. Walakum fil kisosi hayatun liulil albab bagi orang-orang yang berfikir bahwa hukum kisos itu terdapat kehidupan. Berbeda dengan orang-orang kafir yang menolak jalil hanya dengan akal, dengan kisos mestinya mati satu jadi dua, kan gitu. Ya. Mestinya mati satu, sudah kan? Ini yang membunuh dibunuh pula jadi dua. Kalau ada sepuluh pembunuhan, jadi dua puluh pembunuhan. Kalau ada seratus pembunuhan, dengan kisos jadi 200 pembunuhan karena di kisos. Ya. Ini rokyunya orang-orang kafir. Adapun dalil dalam Al-Quran, firman Allah Rabbul Alamin, bahwa dengan kisos itu ada kehidupan. Dengan dibunuh satu orang si pembunuh, maka para calon pembunuh akan membatalkan niatnya insya Allah ta'ala. li'annahum yas'auna fil ardi fasada mereka berjalan di muka bumi ini dengan menyebarluaskan kerusakan ufasaduhum min a'dhamil fasad dan kerusakan tukang sihir ini kerusakan yang sangat besar yang terbesar ya lebih besar dari zina khamar judi korupsi lebih besar sihir ya karena ini berhubungan dengan akidah Wa wajibun 'alal imam. Maka membunuh mereka adalah wajib bagi seorang imam. Ya, beliau tidak mengatakan wajib bagi seluruh kaum muslimin, keliru. Kalau wajib bagi seluruh kaum muslimin, jika tidak dilaksanakan maka seluruh kaum kaum muslimin dosa, meski tidak seperti itu. Jika di sebuah negeri tidak dijalankan rejam potong tangan uh, kisos maka seluruh kaum muslimin di negeri itu berdosa semua? Tidak. Yang berdosa hanya pemimpin. Tentu raja, presiden, waliul amr, pemimpin tertinggi yang bertanggung jawab paling besar. ولا يجوز للإمام أن يتخلف عن قتلهم dan tidak boleh seorang imam berlambat-lambat untuk membunuh mereka. Cepat-cepat. Jangan keburu banyak korbannya. Mumpung belum banyak korbannya, cepat-cepat dibunuh. لأن مثل هؤلاء إذا تركوا وشأنهم انتشر فسادهم في في أرضهم وفي أرض غيرهم. Karena jika orang-orang seperti mereka, para tukang sihir ini dibiarkan, dibiarkan, dibiarkan, maka kerusakan akan semakin uh, menyebar. Bahkan berpindah dari satu negeri ke negeri lain. Gitu dan sangat mengerikan di negeri kita ini bahkan uh, sudah terkenal bahkan secara tidak langsung dia mengaku tetapi dibiarkan saja ya dibiarkan saja dan apapun namanya sekali lagi ya mau disebut uh, dukun tukang santet ini itu pokoknya sihir kita sudah bahas apa itu sihir maka yang berpraktek sihir, apapun jenisnya, dibunuh. Wa idza kutilu saliman nasu min syarrihim. Ketika mereka dibunuh, maka selamatlah manusia dari kejahatan mereka. Wartada'an nasu an ta'atis Dan manusia akan uh, terselamatkan, akan tertahan dari kejahatan atau bahayanya sihir. Ini apabila tukang sihir eh, cepat-cepat dibunuh. Ya, kita lanjutkan dengan masail. Yang pertama, tafsir tafsiru al Baqarah. Tafsir tentang ayat dalam al Baqarah. 102 Walaqad alimu liman istarahu ma lahu fil akhirati min khalaq Sungguh mereka tahu bahwa orang yang membelinya, mengambilnya, yang dimaksud sihir, yang dimaksud uh, perdukunan dan seterusnya, malahu fil akhirati min khalaq mereka tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Lafat mereka tidak akan mendapatkan bagian apa-apa di akhirat disimpulkan kafir. Ya. Sebab kalau dia muslim, kalau dia beriman dengan derajat iman yang paling rendah sekalipun pasti dia akan mendapat bagian. Ya. Lihat orang mukmin yang paling jahat, lihat orang mukmin yang paling buruk lihat orang mukmin yang paling jelek akhlaknya, ibadahnya. Apakah dia punya bagian di akhirat? Punya. Ada ampunan. Walaupun disiksa dulu, walaupun di neraka dulu, fasara fa'man. Dan badannya sudah menjadi arang, gosong. Maka ketika rahmat Allah tiba, ketika ampunan Allah datang, maka Allah ampuni dia dan Allah Eh, masukkan terlebih dahulu ke Nahrul Haya untuk akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Inilah mukmin. Berarti punya nasib, punya khalaq, punya bagian. Di sini disebut tidak punya bagian. Berarti mustahil masuk surga. Berarti di neraka selama-lamanya. Siapa? Tentu kafir. Ya. Yeah. ومن لا خلاق له في الآخرة فإنه كافر Barang siapa yang tidak punya bagian nanti di akhirat, maka jelas dia orang kafir. Orang mukmin pasti punya bagian. Ya. nasibun fil akhirah fa inna ma'alahu ilal jannah dan sekecil apapun bagian seseorang nanti di akhirat maka pasti berakhir dengan surga. Enggak ada. Ini punya bagiannya. Bagiannya apa? Dapat naungan dikit, naungan oh, yang lainnya panas, dia dapat naungan. Itu doang ya. Di situ terus. Enggak mungkin. Ujung-ujungnya nanti terakhir akan masuk surga. Ya, orang yang punya bagian sedikit saja maka tidak ada bagian yang tidak berakhir dari yang tidak berakhir dengan surga. Ya. Eh, si fulan ini selamat dari sirot, dapat bagian lumayan. Itu doang, iya, nggak ada yang lain. Selamat dari sirot, udah nggak masuk surga, nggak mungkin. Ketika selamat dari sirot, maka akhirnya masuk surga. Ketika dapat naungan, naungan arsomo, akhirnya masuk surga dan seterusnya. Maka orang kafir diawali dari hari pertama dia masuk ke dalam kubur. Dia tidak punya bagian sedikit pun. Ditanya tiga pertanyaan tidak bisa jawab, dipukul di antara kedua telinganya, menjerit dan seterusnya. Terus tidak ada bagian sedikit pun. Dibangkitkan dari alam kubur ke maksar, tidak ada bagian. Tidak ada naungan sedikit pun, tidak ada bagian sedikit pun. Kemudian di atas sirat juga tidak uh, selamat. Di haut, apalagi tidak mendapatkan bagian dari air telaga haut dan berakhir dengan neraka kekal selama-lamanya. Waliyadzubillah. Adapun kaum muslimin orang yang beriman, maka dia mendapatkan bagian sedikit saja nanti berakhir dengan jannah. Ya. Maka perbedaan seorang mukmin dengan seorang kafir adalah perbedaan yang luar biasa. Ya. Perbedaan yang luar biasa seperti perbedaan antara yang hidup dengan yang mati. Yang kedua, tafsiru ayat nisa. Tafsir dari ayat dalam suratun nisa 51 yu'minuna bil jibti wat tagut. Mereka beriman dengan jibt dan tagut. Apa itu jibt? al عمر الجبت بالسحر Umar bin Khattab menafsirkan al-jib dengan sihir. Kita tahu Al-Quran ditafsirkan dengan ayat Al-Quran yang lain. Jika tidak ada, maka ditafsirkan dengan sabda Nabi. Jika tidak ada, maka ditafsirkan oleh ucapan para sahabat. Karena para sahabat adalah murid langsung dari Nabi mendengarkan ceramah Nabi, pelajaran dari Nabi, ilmu tafsir dari Nabi, dan seterusnya. Maka jika ada seorang sahabat berbicara tentang sebuah ayat, harus diterima. Harus diterima. Kecuali jika itu dibantah oleh sahabat yang lain. Maka tinggal dibahas mana di antara pertentangan dua sahabat itu yang lebih kuat. Ketika seorang sahabat berbicara tentang sebuah ayat, kemudian sahabat yang lain diam saja, tidak berkomentar, diam saja, maka wajib kita terima tafsiran itu. Ah, ini salah satu tafsiran dari Umar e, menafsirkan bahwa al-jibt adalah sihir. Wat-tagut syaitan. Ini tafsiran dari Umar e, ala sabilil misal sebagai contoh bukan ala sabil tahdid, bukan pembatas. Ya, maka tafsiran lain uh, Ibnu Abbas di antaranya Ibnu Mas'ud di antaranya agak berbeda, maka ini bukan berarti bertentangan. Ya, sebagaimana ihdinas siratal mustaqim, siratal mustaqim yang dimaksud ditafsirkan oleh sebagian sahabat itu Al-Qur'an. Ditafsirkan lagi dengan Al-Islam, ditafsirkan lagi dengan Abu Bakar dan Umar. Maka seluruh tafsiran ini hak tidak bertentangan satu sama lain. Ya. Karena Al-Islam adalah Al-Qur'an. Al-Quran, Al-Islam adalah yang terbaik yang ada di zaman Abu Bakar dan Umar zaman di mana fitnah belum ada, fitnah belum muncul. وفسر بأن الجب كل ما لا خير فيه من السحر وغيره. Tafsiran lain juga dari para sahabat, Al-jibt adalah segala sesuatu yang tidak ada kebaikan di dalamnya berupa sihir atau yang lainnya. Itu al-jibt. Wa amma tagutu fahuwa kullu ma tajawaza bihil insanu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta' Tagut adalah segala sesuatu yang melampaui batas pada diri seorang manusia. Ketika seorang manusia itu melampaui batas sebagai seorang manusia, maka dia menjadi togut. Melampaui batas apanya? Besarnya, kayanya, pinternya, bukan. Melampaui batas apanya? Min ma'budin, au matbu'in, au muta' Disembah. Dan manusia tidak boleh disembah. Ini disembah dan dia mau tidak menolak ya maka jangan katakan Ali bin Abi Thalib togut jangan katakan Nabi Isa togut padahal jutaan kaum jutaan manusia menyembah uh, Ali jutaan manusia menyembah Nabi Isa apakah Nabi Isa togut tidak karena Nabi Isa tidak mau Ali bin Abi Thalib tidak mau Syabdul Qadir Jailani tidak mau ya yeah yang togut di, disembah dan dia mau sebagaimana Firaun Namrud ya ini ma'bud au matbu diikuti diikuti dan berlebihan pemimpin nyuruh uh, diikuti pakai pakaian uh, seragam begini. Ini belum melampaui batas. Boleh mengikuti pemimpin pakai pakaian seperti ini, model pakaian seperti ini. kan boleh. Yang penting nutup aurat, ya kan? Pemimpin eh, menyuruh diikuti makan ini, minum ini yang halal, boleh. Itu belum melampaui batas. Tapi ketika pemimpin uh, menyuruh hal yang haram dan harus diikuti, eh, ini jadi tauhid. Ya. Maka sebagian kaum hisbiyin, harokiyin, yang berjiwa khawarij, mengatakan pemerintah Indonesia ini togut, Soeharto togut, sampai hari ini pemimpin togut semua, ini nggak tepat. Kapan mereka presiden kita dari Soekarno Soeharto sampai hari ini menyuruh yang dosa? Kan? Nah, mereka berbuat dosa, ya. Sebagian pemimpin kita, presiden kita datang ke kubur-kubur, tapi kan nggak nyuruh, ya? Oh rakyatku semua wajib bagi kalian mengunjungi kuburan, ya tiga hari sekali. Minta-minta kepada yang sudah mati kan enggak. Mereka sendiri, gitu. Maka disebut sebagai togut tidak tepat. Karena togut dia harus diikuti. Dia menyuruh sesuatu dan sesuatu itu haram dan harus dikerjakan ya sebagaimana Firaun, Namrud, jelas togut Abu Jahal, Abu Lahab. Apa ah, pemimpin kita belum tepat dikatakan togut bahwa aturannya bukan uh, sebagiannya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, tetapi tidak memaksa kita untuk berbuat maksiat. Ya, tidak melarang pakai jilbab, tidak melarang azan, tidak ini, enggak. Ya, tidak seperti Turki waktu itu, bahkan lafat azan harus diganti. Tidak boleh dengan bahasa Arab dan seterusnya. Ya, tidak tepat kalau dikatakan pemimpin kita togu. Tidak tepat. Au muta atau ditaati. Memerintahkan sesuatu dan sesuatu itu harus ditaati mau baik, mau buruk, mau halal, mau haram maka baru itu disebut taubat. Ya. Yang ketiga. الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما Tafsir tentang al-jib dan tagut serta perbedaan antara al-jib dan tagut. وهذا بناء على تفسير Umar radhiyallahu anhu. Dan ini berdasarkan tafsiran dari Umar sebagaimana yang sudah uh, dibahas oleh beliau. Rabi'ah yang keempat <clears throat> Anna tagut qad yakunu minal jin wa qad yakunu minal ins. Tagut kadang-kadang dari jenis jin dan kadang-kadang dari jenis manusia. Ya. Jin kadang-kadang dari jenis ji, uh, togut kadang-kadang dari jenis jin, kadang-kadang dari jenis manusia. Ya. Dari jenis manusia sudah kita bahas. Dari jenis jin bagaimana? Tukang sihir. Ya. Tukang sihir. Kan sihir tidak dengan manusia sihir itu kekuatannya tidak dengan kekuatan manusia, tapi jin. Maka khufiya sababuhu. Sebabnya tersembunyi, karena jin kan tidak kelihatan. Ya, tiba-tiba benda yang di sana sudah ada di sini. Nggak kelihatan. Siapa yang membawa? Jin. Gitu. Baru nyampe, dia sudah tahu, bapak dari Bekasi. Eh, rumah bapak menghadap ke selatan, Eh, rumah bapak uh, catnya warnya warna biru, ya benar semua. Tahu dari mana? Baru datang, dikasih tahu sama jinnya. Kan jin cepat. Setan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Dan ini bukan kelebihan. Ya. Ini bukan kelebihan tapi justru kekurangan. Maka orang bilang punya indera keenam, ini bukan kelebihan ya kekurangan. Indra cukup lima, ya. Kalau enam, ini bukan kelebihan, kekurangan. Karena aib. Bekerja sama dengan jin, minta tolong pada jin, setan, aib. Oleh karena itu mereka sembunyikan. Ya, mereka sembunyikan setan ini, jin ini dengan eh, istilah-istilah uh, -istilah, apa gelombang magnetik apa ya oh, at nafas diatur ini disembunyikan mereka tidak terserang atau mereka sendiri dibohongi oleh jinnya gitu ya dibohongi oleh gurunya tertipu karena memang aib ya. Fir'aun saja ketika mencela Nabi Musa dengan mengatakan sihirmu hebat begitu juga Abu Jahal Abu Lahab ketika memojokkan Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan sihirmu hebat. Ya, kalau sihir hebat mah tidak tidak ada kelebihan. Ya, justru kekurangan, aib. Tukhadu min qawli Jabir. Ini terambil dari ucapan Jabir. At-tawagitu kuhan. Togut-togut, tawagit jamak dari togut, itu adalah kuhan. Kuhan jamak dari kahin, dukun. Wa kadzalika qawlu Umar dan juga diambil dari ucapan Umar at-tagutu as-syaitan bahwa tagut adalah syaitan. Ini tidak bertentangan. Fa inna at-taguta idza utliqa fal muradu bihi syaitanul jin. Karena jika dimutlakkan kepada tagut maka adalah syaitan dari jenis jin. Adapun kahin, dukun itu setan dari jenis manusia dengan bantuan jin tentunya. Ya. Al-khamisah yang kelima ma'rifatu sab'il mubiqat al-maqsusat bin nahyi. Mengetahui tentang tujuh dosa yang merusak, yang membinasakan, yang dihususkan dalam pelarangannya. Ya. Yeah maka larangan-larangan uh, yang lain ya yang di luar yang tujuh itu tidak dihususkan ini dihususkan yang uh, tujuh termasuk di dalamnya riba dan seterusnya sudah dibahas oleh beliau yang keenam, an-sahira yakfur bahwa tukang sihir kafir. Tukang sihir kafir. Perbedaan pendapat para ulama sudah dibahas oleh beliau. Di sini beliau mencukupkan dengan pendapat yang roji bahwa tukang sihir kafir. Ini terambil dari firman Allah dalam suratul Baqarah 102 وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة Mereka berdua tidak mengajarkan kepada seseorang hingga mereka berdua mengatakan kami ini hanya ujian bagi kalian. Fala takfur maka jangan engkau kafir. Gitu. Kalau engkau belajar sihir, kafir. Kami ini hanya ujian. Kami berdua. Siapa yang dimaksud kami berdua? Iya. Yang di negeri Babil. Ya. Harut wa Marut. Tidak ada kisah yang sahih tidak ada kalimat sahih, tidak ada sumber sahih tentang Harut dan Marut kecuali Al-Baqarah 102 ini. Ya, 101, 102. Itu saja. Ya. Maka barang siapa yang ingin mengetahui kisah tentang Harut dan Marut mencari sumber lain, Taurat, Injil, perjanjian lama, perjanjian baru, hadis-hadis dhaif, maka takalluf. Ya, cukup. Nggak ada yang tahu tentang Harut dan Marut. Ah, kecuali hadis-hadis doaif banyak sekali. Para imah mencukupkan diri dengan hadis-hadis sahih. Riwayat sahih hanya itu. Ya. Bahwa Harut Marut dua manusia yang ada di negeri Babil mengucapkan kalimat seperti ini. Ya. Ibnu Katsir memilih uh, apa? ma di situ bukan apa-apa tapi tidak. Ya. Berarti menurut tafsiran beliau tidak pernah turun dua malaikat yang bernama Harut dan Marut gitu. Bukan apa-apa yang Allah turunkan yaitu dua malaikat di negeri Babil yang bernama Harut Marut. Berarti bukan tidak ada. Berarti justru ayat itu membantah Israeliat yang mengatakan ada dua malaikat yang diturunkan oleh Allah di muka bumi di negeri Babil uh, namanya Harut dan Marut akhirnya berbuat kerusakan dan seterusnya ah, ini kisah yang tidak sahih yang ketujuh annahu wa la yustatabu bahwa tukang sihir harus dibunuh dan tidak disuruh taubat tidak diberi kesempatan untuk bertaubat, artinya taubat atau tidak taubat tetap dibunuh. Yukhadu min qawlihi ini terambil dari uh, ucapan Umar uh, yang tentu beliau membawakan sabda Nabi haddus sahiri darbatum bisayf hukuman bagi tukang sihir adalah dipukul dengan pedang. Dipukul dengan pedang kita semua tahu adalah dipenggal. iya, Dipenggal yang dimaksud apanya? Iya, tentu lehernya. Berarti mati, ya. Kita tidak usah mengada-ada, bisa saja dipenggal uh, jarinya, ya, dipukul jarinya dengan uh, pedang. Ya, ini bahasa Arab, maka harus difahami dengan kaidah bahasa Arab. Semua orang Arab tahu darbatum bisayif dipukul dengan pedang yang dimaksud ditebas lehernya dengan pedang, tentu mati. Ya. Sebagaimana ucapan Umar ketika Nabi berhadapan dengan uh, seorang anak ya, Ibnu Sayyad yang mempunyai sifat-sifat dajjal Eh, bolehkah aku pukul dia dengan pedangku? Ya. Ucapan Umar ini juga diucapkan di hadapan uh, seorang sahabat yang membocorkan rahasia Nabi. Ucapannya sama, bolehkah aku pukul dia dengan pedang? Maksudnya dibunuh. Dan Nabi tahu maksudnya dibunuh, maka beliau mengatakan jika dia bukan dejal maka membunuhnya adalah keburukan. Jika dia dajjal, tapi beliau tidak mengatakan dajjal ya. Jika dia apa yang aku maksud, maksudnya dajjal. Maka tentu engkau tidak sanggup membunuh dajjal. Karena dajjal yang akan membunuh, yang sanggup membunuh hanya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ya kita salat dulu wasallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kita lanjutkan yang ketujuh bahwa tukang sihir dibunuh dan tidak usah diberi kesempatan untuk bertaubat. Ini terambil dari ucapan haddus sahir durbatum bisayf. Hadis yang mengatakan bahwa hukuman bagi tukang sihir adalah dipukul dengan uh, pedang. Wal haddu idza balagha al imama la yustatabu sahibuhu uh, had, hukuman hudud seperti zina, minum khamar, berjudi, uh, menuduh orang lain berzina tanpa saksi, apabila telah sampai kepada imam, apabila kasusnya sudah sampai kepada aparat, ya kalau kata kita, petugas negara resmi, polisian, maka la yustatabu sahibuhu tidak tidak diberi kesempatan untuk bertaubat tidak uh, diampuni maksudnya ya yeah. bukti saksi sudah kuat maka tidak diampuni bisa diampuni tidak dihukum tidak dicambuk tidak dikisos apabila belum sampai ke penguasa. Ya. Ayah saya dibunuh orang misalnya, si pembunuh datang ke saya, minta maaf dan seterusnya, ya. Uh, kalau kalau pembunuhan apa terserah terserah oh, ahli waris ya. Uh, saya dicongkel mata saya oleh seseorang misalnya uh, lalu kasus ini belum sampai ke penguasa, ah, maka boleh tawar menawar, boleh berembuk gimana baiknya, gitu. Tapi apabila kasus ini sudah sampai ke penguasa, ya, yeah, oh, zina, oh, menuduh zina dan seterusnya, maka tidak ada ampunan potong tangannya, cambuk, rejam, gitu. Ini mengambil dalil ketika uh, ada seseorang mengadukan uh, orang lain telah mencuri hartanya dan Nabi sudah mau memotong tangannya, lalu orang tadi mengatakan, saya ampuni ya Rasul, sudah nggak usah, saya nggak tega. Kata Nabi, kenapa tidak dari tadi? Kenapa sebelum ini sampai di hadapanku? Kenapa sebelum kasus ini sampai ke hadapanku engkau tidak mencabut tuntutan? Kenapa uh, sampai kepadaku? Maksudnya seperti itu. Nah, dengan ucapan Nabi ini disimpulkan oleh para ulama bahwa jika satu kasus sudah sampai ke pemimpin, ke aparat, ke negara, maka tidak diampuni saling mengampuni apabila belum sampai ke eh, penguasa. Bal yuktalu bi kulli hal. Tapi dia dibunuh dalam segala keadaan. Artinya eh, apapun keadaannya dibunuh tukang sihir. Adapun kufur, kekufuran, murtad, atau terkena subhat kufur, mengatakan semua agama sama, mengatakan siksa kubur tidak ada, mengatakan surga neraka tidak kekal, maka fa innahu yustatabu sahibuhu. Pelakunya diberi kesempatan untuk bertaubat. Jika bertaubat, selesai nggak ada masalah. Jika dia tidak bertaubat, dibunuh. Wahada huwal farqu bainal had wa baina uqubatil kufar. Ini adalah perbedaan antara hudud dengan uh, hukuman kekufuran. Wa bihadza na'rifu khata'a man adkhala hukmal murtad fil hudud. Dari sini tahulah kita bahwa orang yang mengatakan hu bahwa hukuman orang murtad dibunuh ini bagian dari hudud keliru. Keliru, salah. Karena apa? Karena hudud mengampuni, e, menghapuskan dosa. Orang yang mencuri kemudian tangannya dipotong, insya Allah terhapus dosanya. Orang yang berzina kemudian dicambuk, maka insya Allah diampuni dosanya. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap beberapa orang yang direcam karena e, berzina. Adapun hukuman bagi orang murtad tidak. Walaupun dia dibunuh, tetap dia kafir, bahkan tidak boleh disolati, bahkan tidak boleh dimandikan, tidak boleh dikafani, tidak seperti kaum muslimin, dan tidak boleh dikubur di pekuburan kaum muslimin. Walaupun dibunuh oleh penguasa muslim. Berarti ini bukan hudud. Sebab kalau hudud dengan dibunuh itu lalu diampuni. Ya. Yeah ada seseorang dibunuh, habis dibunuh, disolati, didoakan mudah-mudahan masuk surga. Mungkinkah? Mungkin. Kenapa? Karena dia dibunuh, karena dia e, membunuh seorang muslim. Gitu. Nah, setelah itu dia bertobat, dia mohon ampun kepada Allah, dia memperbaiki diri, tetap dia harus dikisos, dibunuh. Dan pembunuhan itu sebagai Eh, kafarat dari dosanya. Maka selesai dipenggal lehernya, dibunuh, dimandikan, dikafani, disolati, dan didoakan, dikubur di pekuburan kaum muslimin. Tidak seperti tadi. Yang terakhir, yang ke delapan, wujudu hadha fil muslimina fi ahdi Umar. Hal ini adanya tukang sihir lalu dibunuh ini terjadi di zaman Umar. Fakaifa fima ba'dahu? Lalu bagaimana zaman setelah Umar? Kita tahu bahwa zaman itu semakin baik apa semakin buruk? Semakin buruk. Zaman terbaik adalah zaman di mana manusia terbaik hidup, zaman Nabi SAW, bersama Abu Bakar, Umar, para sahabat, Kemudian Nabi wafat, kebaikan berkurang. Abu Bakar wafat, kebaikan berkurang. Umar wafat, kebaikan berkurang. Utsman wafat, kebaikan berkurang dan begitu seterusnya. Sampai akhir zaman di mana la yuqalu fil ardi Allah Allah Allah. Sampai datang satu zaman di mana di muka bumi ini tidak ada lagi yang menyebut lafaz Allah Allah. Jangankan solat, jangankan azan, jangankan la ilaha illallah, astagfirullah, subhanallah, lafaz Allah saja tidak ada yang menyebut. Maka itulah syururun seburuk-buruk manusia, dan di hari itulah kiamat tiba. Ya. Tu'khadu min qawlihi kataba Umar aniktulu kulla sahirin wa sahiratin. Ini terambil dari ucapan Umar, ucapan yang mengatakan bahwa Umar menulis menetapkan untuk membunuh semua tukang sihir baik laki dan perempuan. فهذا إذا كان في زمن زمن الخليفة الثاني في القرون المفضلة بل أفضلها ketika hal ini terjadi di masa terbaik yaitu khalifah kedua Umar bin Al-Khattab Al-Faruq di mana zaman yang belum ada fitnah فكيف بعده من العصور التي بعدت عن وقت النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه وأصحابه lalu bagaimana zaman setelah itu yang tentu semakin jauh dari zaman Nabi SAW semakin jauh dari zaman al-khulafa ar-rasidin al-mahdiyin dan para sahabat bahwa aksaru intisharan bainal muslimin maka tentu semakin banyak tukang sihir di kalangan kaum muslimin وكلما بعد الناس عن زمن الرسالة استولت عليهم الضلالة والجهالة setiap kali manusia setiap manusia semakin jauh dari zaman risalah, zaman kenabian, maka mereka semakin dikuasai oleh dolalah dan jahalah. Dolalah dan jahalah. Dolalah kesalahan yang tidak disadari, tidak dimengerti, seperti subhat bid'ah dan seterusnya uh, yang dimengerti ya, jahalah yang tidak dimengerti. Ya. Artinya dosa itu ada dua. Dosa yang syahwat dan dosa yang subhat. Dua-duanya semakin besar. Dua-duanya semakin banyak. Maka jahalah dan dolalah, subhat dan syahwat yang paling kecil adalah di zaman Nabi dan para sahabat. Bahkan di zaman Nabi dan para sahabat tidak ada syubhat. Yang ada hanya syahwat. Maka di zaman Nabi dan para sahabat yang berzina ada walaupun sedikit sekali. Yang minum khamar ada walaupun sedikit sekali. Yang tidak ikut berperang padahal mampu ada walaupun sedikit sekali. Tapi yang berbuat bid'ah tidak ada. Yang berbuat syirik tidak ada. Yang berbuat perbuatan subhat tidak ada. Fadlalatu irtikabul khata'i an jahlin. Eh, dolalah ini melakukan kesalahan karena kejahilan. Wal jahalah melakukan kesalahan karena kesengajaan. Ya. Walihada naqul man amila su'an bijahalatin fahuwa athimun wa man amila su'an bijahlin falaysa biathimin uh, eh, orang yang melakukan keburukan dengan jahalah maka dia berdosa eh, orang yang melakukan eh, keburukan dengan jahalin eh, dia tidak berdosa maksudnya dia tidak tahu maksud dia tidak sadar ya tidak sengaja adapun dia sengaja walaupun dia tidak tahu maka ini dikembalikan keadaan dia apakah sudah datang hujah kepada dia atau belum dan seterusnya Kemudian terakhir beliau membawakan firman Allah, "Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su' jahala Sesungguhnya taubat ini hanya ada huruf hasar pembatas. Sesungguhnya taubat itu hanyalah untuk orang-orang yang berbuat kesalahan dengan jahalah. Ya. Apa yang dimaksud? Wal muradu bil jahalati huna laisa diddul ilmi bal diddur rasdi ya ini bukan karena ilmu tapi karena ar-rusdu ya berbeda antara al-ilmu dengan ar-rusdu ilmu itu ilmu kita ketahui ar-rusdu itu berilmu kadang-kadang dia tidak eh, dia tetap melanggar gitu ya eh, hidayah orang yang tahu bahwa berzina itu berdosa, tapi dia nekat berzina, maka dia tidak mendapatkan hidayah. Ya, itu yang dimaksud. Ya, uh, ini bukan berarti ini bukan berarti seperti yang dilakukan yang dikatakan oleh sebagian orang bahwa jika seseorang uh, tahu bahwa itu dosa lalu dia mengamalkan nekat maka tidak ada taubat keliru ya karena tentu ayat ini digabungkan dengan ayat-ayat lain yang kesimpulannya sudah sering kita bahas bahwa dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah hanya syirik. Hanya syirik. Maka walaupun orang nekat berbuat dosa, dia tahu kalau itu dosa, dia nekat, tetap Allah membukakan pintu taubat. Ya, Jangan kita dengan ayat ini lalu beranggapan uh, kalau tidak jahalah tidak diampuni dosanya. Allahu a'lam. Ada pertanyaan? Silakan. Berakhir pembahasan ini. Nanti kita masuk bab baru. Bab tentang macam eh, macam-macam sihir. Apakah semua jenis sihir baik dari baik yang mencelakakan orang maupun yang tidak hukumannya tetap dibunuh? Uh, sebagaimana yang diterangkan oleh beliau, ya. Ya. Karena sulit ditemukan sihir yang tidak mencelakakan, ya. Walaupun dalam taraf yang paling uh, ringan, ya. Kan tidak mencelakakan, dia nggak suka jadi suka kan tidak mencelakakan, ya Eh, pada hakikatnya mencelakakan karena uh, perasaan itu akan kembali lagi. Ya. Betul hari itu dia menjadi cinta kepada si fulan, tetapi itu tidak akan bertahan lama. Berarti kan mencelakakan. Akhirnya nikah, setelah nikah tiga bulan misalnya, lalu perasaan itu kembali lagi. Ya, dan ini tidak jarang kita dapati. Maka seorang istri atau seorang suami mengatakan, kenapa saya waktu itu mau ya? Ya perasaan uh, tadinya nggak ada perasaan apa-apa dan apa yang saya pilih dari dia kenapa saya mau ya selidik punya selidik ternyata sihir nah, ini kan mencelakakan ya ini mencelakakan walaupun tidak sampai membunuh oh, rumah tangga gitu pemimpin Indonesia Togut bahwa peraturan UUD dan KUHP bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah dan berdalil tidak ada hukum selain hukum Allah. Bagaimana alasan seperti ini? Tadi sudah kita bahas bahwa togut adalah pemimpin yang memaksa rakyatnya untuk berbuat dosa, intinya seperti itu. Dia menyuruh rakyatnya untuk berbuat syirik, mengajak rakyatnya, memaksa rakyatnya untuk berbuat bid'ah memaksa rakyatnya untuk berbuat dosa baru takut, Sebagaimana Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab, Namrud, ya. Sampai hari ini saya kira kita tidak lihat, ya. Pemimpin kita berbuat bid'ah tapi nggak maksa kita kan? Muludan silahkan, nggak muludan nggak apa-apa. Kan begitu. Ya, tahlilan silahkan, nggak tahlilan nggak apa-apa. Yang penting damai, sentosa, aman. Ya, saya kira belum sampai ke memaksa kita bahwa mereka menjalankan aturan yang tidak kadang-kadang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, kadang-kadang bersesuaian. Ya. Kita tidak boleh mengatakan bahwa UD 45 Pancasila aturan Indonesia semuanya bertentangan dengan Al-Quran enggak. Ada yang bertentangan, ada yang tidak. Ada yang bertentangan, ada yang tidak. Bagaimana keadaan orang yang mengaku mengetahui yang gaib tapi ilmu itu ia pakai untuk kebaikan? Ya, merukunkan suami istri dan lain-lain apakah ia tetap dihukumi tukang sihir? Kalau dengan cara-cara sihir ya. Kalau dengan kalau dengan cara-cara sihir ya. Ada suami istri sudah 30 tahun berumah tangga terancam cerai karena ada satu permasalahan lalu di disatukan dengan cara sihir maka tujuan yang baik caranya harus baik. Ya. Kalau caranya dengan mengingatkan kalian berdua sudah punya anak, kasihan anak-anak, ya cerai uh, tidak disukai oleh Allah, disukai oleh iblis dan seterusnya. Ini cara yang halal. Ya. Tapi dengan cara ditiup-tiup, yang sini suruh tiup tiga kali, yang sini sih tiup tiga kali pula, kemudian di apalah cara-cara syaitonia, ya tentu haram walaupun tujuannya baik. Bagaimana hukum menggunakan minyak wangi beralkohol ketika sholat? Mohon penjelasan. Alkohol ini kalau memang dia in apa uh, inti dari yang memagub, memabukkan homer, ya tentu uh, haram untuk dimakan minum, ya. Tapi sesuatu yang haram kan tidak otomatis najis. Ya. Yang najis pasti haram, yang haram belum tentu najis. Nah, ketika kita eh, tertempel sesuatu yang tidak najis, buat sholat tentu nggak masalah. Ya, karena kita tentu tidak bisa mengatakan bahwa alkohol ini alkohol sama dengan homer. Kalau betul seperti itu, tentu kita menjual alkohol di laknat, membeli alkohol di dilaknat, menuangkan alkohol di dilaknat, ya, memerahnya, membikinnya semua kan di dilaknat semua. Kan dalil tentang Homer seperti itu. Yang di dilaknat dari hal Homer itu yang meminumnya, yang menuangnya, yang memerahnya, yang membawanya dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Tapi kan Homer jelas, kita tahu mana Homer. Nih, ini ada Homer merek anu, Homer merek anu, Homer merek anu kan gitu. Adapun alkohol uh, tidak bisa dikatakan homer walaupun barangkali semua homer mengandung alkohol. Betul begitu? Ya. Semua homer mengandung alkohol, ya. Homer berarti pasti alkohol, ya. Saya kira ini pembahasan yang barangkali antum perlu membahas lebih dalam terutama yang tahu ya tentang alkohol. Allahu a'lam. Apakah diperbolehkan secara sengaja tidak mau belajar ilmu syar'i karena beranggapan lebih baik tidak tahu agar jika melakukan kesalahan tidak berdosa? E, kalau tidak ada ujian kembali nanti di akhirat, ya kan hadis saya di Muslim tentang Allah menguji kembali orang yang melakukan kesalahan karena dia tidak tahu kalau itu salah yang berwasiat kepada anak cucunya untuk membakar mayatnya itu. Kan diuji lagi oleh Allah. Ah, kebetulan di hadis itu contohnya ujian itu benar, e, lulus, jawabannya benar. Ditanya oleh Allah, jawabannya benar, langsung masuk surga, diampuni. Kalau jawabannya salah, langsung masuk neraka. Ya. bahwa oh, di samping dia tidak mau mencari ilmu, apalagi tujuannya seperti itu, jelas sebuah kesalahan. Orang tadi tidak. Contoh di hadis saya Muslim itu tidak e, karena tujuannya seperti menanya ini. Memang dia belum sampai hujah kepada dia. Kalau Allah mampu menghidupkan orang yang sudah mati, yang sudah jadi debu, dia bukan karena e, mengelak. Ya, bukan seperti tadi. Diampuni kalau tujuannya seperti tadi, ya tentu haram, tentu berdosa. Ya. Jika seseorang uh, tidak mengetahui sesuatu lalu dia melanggar, betul dia tidak langsung ditulis sebagai dosa, tetapi uh, akan diuji lagi. Ya, dan ujian ini mengerikan. Karena hanya sekali jawab benar surga, salah neraka kan mengerikan. Ya, adapun kita di dunia salah kemarin sekarang diperbaiki, mohon ampun kepada Allah bertaubat bisa kan? Ah, nanti tidak bisa. Benar, surga, salah, neraka kan mengerikan. Ya. Apakah membunuh tukang sihir menghapuskan dosa sebagaimana hukum hati? Iya. Iya. Uh, kalau tukang sihirnya ini kemudian dia memperbaiki diri, bertaubat, ya. Dan tentu dia uh, bukan sebagai seorang kafir. Ya. Adapun dia menolak dan dia mempertahankan sihirnya akhirnya mati ya tentu tidak. Ya sama dengan orang yang uh, dikisos atau direjam tapi dia tidak menerima hukuman ini, menolak hukuman ini, dia terpaksa saja direjam ya tentu tidak diampuni.